Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan faqahullah yaitu permasalahan yang ke-95. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih Al-mas'alatu al-khamisatu wa tis'un. Permasalahan yang ke-95. Ta'yir rajuli ta'yir rajuli bima fi ghairihi. Faqala a'yartahu bi ummih innaka mar'un fika jahiliyah. Nah, termasuk perilaku orang-orang jahiliyah adalah mencaci maki orang lain dengan sebab sesuatu yang ada pada yang lain. Dalam artian bagaimana? Dalam artian termasuk perilaku jahiliyah, seseorang mencaci maki saudaranya disebabkan karena kejelekan yang ada pada ibunya misalkan atau disebabkan karena kekurangan yang ada pada bapaknya misalkan seperti itu. Nah, jadi ta'yir rajuli itu mencaci maki seseorang nah disebabkan apa? bima fi ghairihi. Disebabkan apa-apa yang ada pada yang lainnya. Allah musta'an. Naam, insyaallah paham ya. Eh, dalilnya adalah kisah eh, yang Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut yang awal mulanya orang tersebut mencaci maki atau istilahnya mencaci disebabkan karena ibunya. Faqala a'yartahu bi ummi Apakah engkau menghina atau mencaci maki dia disebabkan karena ibunya? Kemudian Rasulullah mengatakan innaka imru'un fika jahiliyah. Engkau adalah seorang yang di dalam hatimu terdapat di dalam hatimu terdapat apa? Naam perkara jahiliyah. Allah musta'an. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan Wa faqahullah. Asy-Syarh. Hadza fi qissati Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah, ini termasuk eh, potongan atau dalam artian hadis tersebut adalah potongan dari kisah Abi Dzar Junub bin Junadah radhiyallahu anhu lamma qala fi wahidin min, min afadil sahabah dan tatkala dia berkata kepada salah seorang dari kalangan eh, sahabat yang mulia minas sabiqin al-awwalin ila islam yang mana sahabat tersebut termasuk eh, orang-orang eh, yang telah terdahulu masuk Islam qala lahu waktu itu nam Abu Dar berkata kepadanya, "Ya Ibnu Sauda, wahai anak orang hitam." Naam, wahai anak orang hitam. Jadi ini mengejek gitu istilahnya ya. Li'anna ummuhu sauda karena ibunya waktu itu naam berkulit hitam. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "A'yartahu bi ummih?" Apakah engkau mengejeknya atau mencacinya disebabkan karena ibunya? "Innakam ru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang atau engkau adalah orang yang di dalam hatinya terdapat perkara jahiliyah atau terdapat perilaku jahiliyah. Allah musta'an. Fata'yiru syakhsi bi syai'in laisa fi wa innama huwa fi ghairi Maka mencaci maki atau menghina, na'am, seseorang dengan sesuatu yang itu tidak ada pada dirinya, hanya saja sesuatu tersebut ada pada orang lain, au bidana'ati nasabih atau karena rendahnya nah nasabnya atau keturunannya nah dalam artian termasuk keturunan orang yang rendahan atau keturunan orang bawahan dan misalnya huwa min umur jahiliyah yang mana perkara tersebut adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah jadi mencaci maki atau menghina seseorang dengan sesuatu yang itu bukan atau sesuatu itu tidak ada pada dirinya hanya saja ada pada orang lain nah barakallahu fikum seperti tadi itu eh, wahai anak orang hitam Eh, atau wahai anak orang yang berkulit wahai anak uh, anak orang berkulit hitam padahal na'am kalau fikum orang tersebut kulitnya tidak berkulit hitam cuman ibunya itu berkulit hitam itu loh istilahnya berarti kan mencaci maki orang disebabkan karena apa sesuatu yang ada pada orang lain Allah musta'an walaysa kullu man kanat fihi khaslatun min khisal jahiliyah yakunu kafiran nah dan tidak setiap orang yang di dalam hatinya masih ada nah salah satu kriteria atau memiliki salah satu nah sifat-sifat jahiliyah atau salah satu perangai-perangai jahiliyah kemudian dia dikatakan kafir tidak demikian. Tapi dilihat dulu mungkin karena bodoh atau mungkin karena tidak tahu. Cuman perilaku itu perilaku jahiliyah gitu loh. Oleh karena itu di situ Rasulullah tidak mengkafirkan Abu Dar. Abu Dar Nam Jun bin Junadah radhiyallahu anhu Rasulullah tidak mengkafirkan cuman Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau nah, adalah orang yang di dalam hatinya masih ada perilaku jahiliyah. Nah, sesungguhnya engkau adalah orang yang ada pada dirimu perilaku jahiliyah. Nah, ini tidak sampai mengkafirkan apa? Abu Dar Junub Junadah. Cuman menasehati itu loh. Sesungguhnya itu adalah perilaku jahiliyah. Jangan sampai engkau mencaci maki, nama atau menghina orang disebabkan karena apa? Kerendahan nam atau rendahnya keturunan atau nam dia termasuk keturunan orang rendahan atau keturunan orang bawahan dan semisalnya. Allah musta'an. Karena perbuatan tersebut adalah perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah. Na'am barakallahu fikum. Jadi khulasahnya pada permasalahan yang ke-95 adalah nah menghina atau merendahkan seseorang disebabkan sesuatu yang ada pada orang lain itu dilarang juga. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas merendahkan seorang atau merendahkan saudaranya dengan sesuatu yang ada pada saudaranya aja juga dilarang. Nah, barakallahu fikum. Apalagi merendahkan saudaranya atau merendahkan orang lain disebabkan karena sesuatu yang ada pada orang lain. Ngam. Eh, wahai anak orang yang berkulit hitam. Ngam. Padahal orang tersebut kulitnya kulit putih, cuman karena ibunya berkulit hitam akhirnya dinisbahkan pada orang lain. Allah musta'an. Dalam artian mengejek eh, orang tersebut disebabkan karena apa? sesuatu yang ada pada orang lain. Allah musta'an. Itu semuanya adalah nah barakallahu fikum perkara yang harus kita hindari. Nah barakallahu fikum. Naam. Karena sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Naam. Bahwasanya mencaci maki orang muslim adalah kefasikan, kemudian membunuhnya adalah kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu berhati-hati jangan sampai kita menghina, mencaci maki, mengejek kamu adalah orang eh, anak rendahan, kamu adalah anak orang yang punya, misalkan nah barakallahu fikum kamu adalah anak eh, anak keturunan anak yang nah miskin dan misalnya jangan seperti itu para fikum semuanya hendaknya kita nilai dan kita lihat sesuai dengan dalil dalam artian nah para fikum jangan sampai kita bermudah-mudahan mengejek, menghina, memaki dan semisalnya semuanya hendaknya berkaitan masalah dunia dan yang semisalnya itu hendaknya kita nah para fikum berlaku nah untuk Allah senantiasa istiqomah dan juga nah tidak apa eh, tidak tidak sampai kita menghina saudara kita gara-gara masalah dunia atau gara-gara masalah yang lainnya, namun hendaknya kita bisa mengendalikan naam hati-hati kita atau diri kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit atau kriteria-kriteria atau perangai-perangai jahiliyah wal billah billah. Naam. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu Rasulullah ketika itu memperingatkan Abu Dar, Naam Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, Naam barakallahu fiikum dengan peringatan yang sangat mengena. Innaka ru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang ada pada dirimu. Nam, salah satu perangai jahiliyah. Allah musta'an. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah taala menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita kepada naam kebinasaan bila karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghindarkan kita dari perkara-perkara yang bisa membinasakan dan juga perkara-perkara yang bisa menjerumuskan nah ke dalam kebinasaan Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.